وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in. Orang yang jumpa dengan Nabi sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi' tabi'in. Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adam, saya ini sedang susah hati Imam. Sedang risau. Hati saya sempit, jiwa saya kering kerontang. Putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya tiga hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini bukan Bapak Ibu. <laughs> Oke kita ulang ya Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiga. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau tiga hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tau tauhid bukan taucu. Taucu itu makanan. Tauhid saya baru diberitahu Ustadz judul ceramah tausiah subuh ini adalah Semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Termasuklah acara subuh ini adalah Atas kehendak rencana dan kuasa Allah Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini Karena saya hari ini rekaman 8 episode satu episode Empat segmen Tidak mungkin ada pengajian Dalam pikiran saya Kok bisa tiba-tiba ada pengajian Itu kan di luar kuasa Abdul Somad Tapi saya tidak bisa berkata tidak Kalau sudah orang berkumpul Maka bicaralah Abdul Somad Karena ada masanya nanti kau bicara Orang tidak mau berkumpul Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Hmm, betul katanya. Lau anfaqtum, lau anfaqta ma fil ardi jami'an. Kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini. Ma allafta baina qulubihim belum tentu kau mampu menyatikan hati mereka walakinallaha allafa Allah Allah yang dapat mengumpulkan ini semua makanya jangan aku jangan sombong panitia jangan GR duluan itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya Ustaz Somad juga jangan kepedean habis ini update status jamaah ramainya gara-gara siapa Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia ini faqul katakan ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak taubat. <laughs> banyak hijrah sekarang. Maka balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid esa tunggal tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi apa yang dirusak, apa yang dirisaukan, apa yang disusah hatikan. Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah. Habis UAS, ujian akhir semester. Bawa transkrip nilai. Bawa transkrip nilai. Tong, sini loh. Dia lihat. Loh, kan tiap bulan udah dikasih uang jajan. Udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop semua lengkap. Kok ini bisa nilainya 2,0? Kata anaknya, Papa, serahkan pada Allah. Ini sudah kehendak Allah, Pak. Dengar ceramah Ustaz Somad. Jangan risau, jangan susah hati. Kembalikan kepada bapaknya setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridho ini. Tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi. Kalau payah mengingat biji sawi, tai coro. Coa. Kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak kata Allah, tidak terjadi maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak lihat betapa umat ini sudah sesat semua dia memang semua ini terjadi atas kuasa Allah tapi tidak semua diridai Allah ini mesti dipahami dengan baik kalau tidak rusak tauhid kita kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah solat subuh. Tidak ikut pengajian. Bangun dia jam tujuh, Bangun dia jam tujuh, Istrinya pulang pengajian. Mas, kok mas nggak solat subuh? Aku terlambat ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa Mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga, Allah beri Abdul Somad hati, Allah beri Abdul Somad akal, Allah beri Abdul Somad wahyu eh wahyu ndak wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita hudan lin linnas maka kita berada di antara dua pilihan wa nafsi wa ma sawaha demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah berikan dua jalan Aku beri kau dua jalan Abdul Somad Jalan fujur Bangun sampai jam tujuh. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridho atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zaratusta. Kata agama Zoroaster, Zaratusta, Tuhan itu dua. Satu namanya Tuhan Ahriman. Satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, nah berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat. Tuhan hitam, Tuhan putih. Black or white. Dalam Islam tidak ada. Kita berkata, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'budah bi'aqin illallah ini mau saya jelaskan jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, nauzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah, itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Eh anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu bihi kasira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi kasira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah. Biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung. Iya juga ya. Oh, udahlah kalau bisu biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat sesat aja, sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini Bapak Ibu. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Yudhillu bihi kasirah banyak yang disesatkan Allah wa yahdi bihi banyak yang diberi hidayah oleh Allah baca ujung ayatnya وما يضل به إلا الفاسقين yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik orang yang fasik itu siapa? orang yang dengan penuh kesadaran sehat akalnya sehat otaknya sehat hatinya sehat pikirannya tapi dia tidak mau menerima Islam orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa buat maksiat itu orang yang fasik fasik. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi, kita mesti memahami ini dengan baik. Tidak ada yang di luar kuasa Allah. Kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata, La syarika La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku wa lahul hamdu Yuhyi wa yumid Wa huwa ala kulli syai'in qadir Itu kalau dibaca 10 kali sehabis sholat subuh Dijaga Allah sampai sore Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang enggak ingat, orang dia tertidur. Sepuluh tadi. La ilaha illallah syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah? Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa enggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semuanya. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Berserahkan. Apalagi berserah kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya lahul mulku kekuasaan hanya punya dia walahul hamdu puja-puji hanya punya dia yuhyi dia menghidupkan wa yumit dia mematikan wa huwa ala kulli syai'in qadir dia kuasa atas segala sesuatu habis kita tak punya apa-apa lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa suara Abdul Somad dari siapa dari Allah dipakai untuk baik dapat pahala dipakai untuk tak baik dapat dosa Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya. Apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat kasih orang lain. Lucu juga kan? Kejarnya setengah mati pun tampan, Udah dapat kasih orang lain Udah dapat kasih orang lain. Yang nggak mau ngasih ke orang lain cuma kiper itu aja saudara pegangnya. Apa maknanya? Sedangkan permainan saja ada aturannya, apalagi hidup. Hidup ini kalau tidak ikut aturan, aturan siapa yang kita ikut? Aturan Allah. Apa nama kitabnya? Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan. La raiba. Tak ada keraguan di dalamnya. Hudan menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan lil muttaqin. Bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solihah. Mas sampai-sampai enggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti, awas gitu dia. Akhirnya dia datang rahimallahu ra'atan. Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan. ay qaza zaujaha. Yang membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya. Lalu mengajaknya sholat. Walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya. Tapi sekarang udah banyak terbalik-balik. Enggak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker. Semuanya. Kadang-kadang striker jaga tiang gawang. Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang betul. Tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabar, artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya seperti wayang yang dimainkan oleh dalam seperti pokok kayu yang dihembus angin tak ada kuasa untuk melawan maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah kenapa kamu berzina sebetulnya saya nggak ada kemauan untuk berzina terus kenapa berzina ini sudah takdir Allah kenapa kau minum kamar? kenapa kau mabuk sebetulnya saya tidak mau mabuk terus Tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwata illa billah. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia Pak Ustaz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, yang download cuma 75. Batal, ceramahnya nggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like, and share. <laughs> Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul Allah berkata wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul Allah yang punya kuasa. Allah memberikan kudrat. Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah. Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? maka yang kita minta adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Salamullah ala taha Rasulillah